ya oh. Mar, <laughs> kandang asip asip TPS bayar we. Teh. Namun terjadi manusia ke anaknya. Darutang, nenek mati, nenek. Eh, aneh coba nih, ya kembali dua kali coba aneh. Nah gua out, mah, sahur mah bingung dewa. Sahur sebelah dulu kepeng. Oh, beres mati lewat lantung, <laughs> sering. Tauran. Oh, jauh artinya ada besok. Lagu era amdait. No, no está así. Apa teh nak? Eh, lamu keniman. Pasangan ni jana keniman. Iya tahun barah dulu anak karena. Nah, entah tekaduna nih. Arus ini nih kiri kawan anak. Arah anak. Kak Heri huh? uh, eh, kerang-kerang mbak tebedayat marak mana kerang-kerang tebedayat marak mana aku tak senang-senang ke doang nak bedayat kerang-kerang ke marak mana lagu apa yang tentu ini, ya, tentu ya nah <laughs> menarik ya Oh, kak percaya balik aku Eh, pokoknya tenangan deh, hangan deh pokoknya kono